آه، سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاة في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع نعم. نعم. السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد نعم. الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu, Biasa ya. Biasa bang, tak copot. Oh, itu ya? audio Bagiannya nah, sing di Mas. bisa iya, oh, nah Ya. Nah, sehingga dunia maya milik kita nah, semua bukan dimodif atau dikuasai oleh orang-orang yang kurang pas sehingga nanti anak-anak iya. kita kalau masuk ke dunia maya nyetel pengajian tidak keliru pilih gelombang tidak salah pilih channel tidak salah pilih alamat iya. karena kadang-kadang judulnya aswaja tapi isinya bukan aswaja. Kalau yang ini insya Allah alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah pertemuan di malam hari ini insya Allah pertemuan yang diberkati oleh Allah karena memang nah, niatnya adalah niat untuk memuliakan Al-Quran, niatnya adalah niat untuk memuliakan ilmu kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang beruntung dan saya mohon maaf kalau tadi datangnya kurang lebih paling puluh lewat lima atau sepuluh menit saya tidak hadir di pojok sana saya tidak mau putuskan apa penyampaian yang disampaikan jadi saya tidak di sana Alhamdulillah saya dapat manfaat yang sangat banyak di antaranya saya sendiri banyak tadi ngerti kalau masjid ini masjid kuno yang luar luar biasa dan barokah masjid kuno itu memang tidak sama dengan masjid-masjid yang baru Kenapa tidak sama dengan masjid yang baru? Karena judulnya biasanya masjid kuno itu yang bangun itu betul-betul niat pengen bangun masjid. Soalnya dulu masjid belum banyak. Dulu itu yang banyak rumah biasa. Jarang orang bangun masjid. Jadi masjid kuno itu yang bangun betul-betul niatnya pengen punya masjid. Kemudian biasanya tukang-tukang, karyawan-karyawan, buruh-buruh zaman dulu, kalau suruh bangun masjid sebenarnya luar biasa. Aku gue sanggup mati ngewangi bangun masjid itu buruh kalau bangun masjid zaman dahulu dan orang-orang yang ikut nyumbang untuk bangun masjid dulu itu wedi kualat. Jadi kalau mau bangun masjid ya duitnya yang betul-betul halal dan dulu uang halal masih bak banyak kalau sekarang cari yang halal susah yang banyak syubhat dan haram. Sekarang cari orang yang betul-betul tulus susah yang ada masih kecampuran macam macam sekarang cari tukang yang bangun masjid diajak lembur nggak pakai dibayar susah yang ada bangun masjid juga minta di dibayar kalau sekarang cari tukang yang bangun masjid jangan merokok susah sah. Jangankan yang bangun, ustaznya juga ikut. Masjid maksudnya. Betul betul. Nah itu loh bedanya masjid dulu dengan masjid sekarang. Makanya kan masjid di luar biasa. Ciri-ciri masjid kuno ada bentuknya. Mohon, mohon, mohon, ya. sekarang hilang saya tuh pengen kalau mau ada tuh masjid itu dikasih speaker di dikasih sini. jadi suara bedungnya tuh dia masuk ke stiker yang aku juga gak bisa deh itu ada seninya sendiri kan Oh itu perlu sangat nahu bedung Ada motion nahu bedungnya Kalau sekarang kan tinggal tutup-tutup duduk Akal-akaluannya Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah kita dihadirkan di sini niatnya baik, tempatnya baik, yang datang juga insya Allah orang-orang yang baik, dan kemudian kita berada di hari yang baik, di bulan yang baik, insya Allah berkumpulnya kebaikan ini akan menimbulkan kebaikan yang banyak untuk kita dan seluruh keluarga kita, serta muslimin dan muslimat dimanapun berada saat ini sampai kapanpun juga timbul kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. kalau Amin. Malam hari ini ngobrol satu dengan yang berarti. Memang saya kalau selama begitu. Kalau ada di hati ya dikeluarkan, kalau nggak ada yang ngambil ya. Gitu aja kok. Karena saya punya torikoh, torikoh makmum. Ya, punya torikoh namanya torikoh mau Muhammad posisinya siapa? Jadi Mursyid mau Muhammad Orang belum Muhammad Maksudnya jalan saya itu mau nggak mau yang umat umat maunya yang tidak pakai mu umat. Nah pertanyaan jadinya sering umat atau jalan? Jujur. Sering umat atau enggak sering umat? Sering bingung atau atau pernah bingung? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi kenyataan sudah membuktikan banyak orang bingung, banyak orang pusing dalam tanda Oke. Saya dengarkan ceramah seorang ustaz, alhamdulillah ceramahnya bagus. Ini mau saya sampaikan di sini. Siapa tahu bisa nambah ilmu saya dan ilmu semua ya. Tentang masalah seorang masyarakat awam datang ke, ke, ke seorang guru mengadukan permasalahannya. Guru guru itu ada yang saya ceritakan. Kalau sekarang guru ini kadang dari dua, kadang ya. bukan guru yang benar. Ada guru segarai buat guru kakean dalil, guru kakean model Al-Quran, guru kakean model hadis. Padahal si ditandani ayat Al-Quran ya Allah mudah sehingga dari hadis ya orang pada Padahal jawabnya kan dengan Nabi Khatibun Nas ala qabri Nihil kalau ngomong sama orang sesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Makanya orang dulu itu tidak mau banyak-banyak mengutip ayat Al-Quran dan hadis kalau nasihatin orang awam. Gak mau, makanya gak ada judulnya. Sunan Gunung Jati mengatakan Allah Ta'ala wahukan dalam Al-Quran. Ada Ya, Sunan coba mengatakan Banjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Begitu nggak kalau semua orang awam? Tidak begitu. Tapi yang ada dikir ojo kalah karo kenapa? Tawon. Kamu kalau dikir jangan kalah sama tak? Tawon. Itu kalau nggak percaya punya tawon dikir bohong. Oh, oh, oh, oh, oh. Kalau nggak percaya ambil satu bener gitu. Mesti yang itu. Jangan kalah sama pak Tawon. Ulama dulu kalau nanti nasihati begitu. Kamu itu kalau seneng tunjukkan. Ojo kalah kalau kodok. Ya. Kodok itu kata kalau habis dapat hujan seger mesti nyanyi kan? Tung, tung, tung, Nyanyi ya? Nyanyi. Nah, Bahwa kita ini dapat nikmat dari Allah. Mengucap Alhamdulillah ya, Pak Ahmad. Ya, ya. Bahwa ini dulu tuh kalau nasihati begitu. Enggak kebanyakan seperti saya ini kakek dari. Ya, saya ini kebanyakan kutip Al-Quran, kutip ha? Aktif, dan diajari itu orangmu. Udah, saya ngajari ya orangmu. Berdoa. Ya, eh. Zaman sekarang begitu. Kalau dulu enggak. Kenapa? Orang dulu hatinya luar biasa. Tapi ya alhamdulillah lah kita ini zaman sekarang alhamdulillah ustadznya dikasih mandi yang bagus. bisa ya bagus kalau udah ngomong yang baik kan berarti misalnya apa? Bagus ya alhamdulillah jenengan dikasih dengan ya bagus dengan yang mau mendengarkan yang bagus bagus yang merespon tuh kalau orang punya lisan tidak bagus punya telinga enggak bagus ciri-ciri orang yang punya telinga enggak bagus pulang dari pengajian saya diomongin elek yang drama Iya. Gitu. Kemudian ini banyak insya Allah nggak ada di sini. Enggak, insya Allah nggak ada di di sini. Lama kok ngomong-ngomong. Ini berarti ketika mendengar sama tadi yang dicari yang buruk, buruk. Kalau yang dicari yang baik-baik, keluarnya pasti baik bagus. Dan kalau lisan yang baik ceramah, yo orang yang ada uang di, jadi orang ya yang diceramakan itu adalah mengajak pada keba kebaikan dan menjelaskan pada pada kebenaran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai di mana tadi? Waktu Sampai bakot waktu nah, ada seorang murid, seorang awam datang pada seorang guru. Guru. Ada apa? Umat. kamu umat? Banyak masalah. bagaimana kenapa banyak masalah? Ya banyak masalah guru. Masalahnya apa? ya utang, ya anak anandanya, apa lagi? Ya, kalau buku barang dari bayar-bayar, ini ada nggak yang mengalami seperti ini? Masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah dulu banyak sekali masalah. Kok gak laku laku? pusing saya buat saya. Tolong beri saya nasihat. Dan aku berikan kau aneh menurut orang zaman sekarang bawa uang gak? Uang yang suka gak punya uang sama guru kemudian nih, nih uang Pergi ke pasar, belikan saya jarak lima kilo Guru saya pusing Nah dia sekolah garam tiap hari Oh, berat mungkin itu bukan Oh, jomnya iya mantul Nurut Juga berhubung ya Guru, saat banyak pasar semua bawa garam lima kilo iya. kalau sekarang ada kotak-kotak gitu aja itu yang mungkin terus juga mau gelas isinya mau banyak itu enggak tuh iya. ambil gelas air garamnya sisi mau Jadi, tolong membeli Ya ah, guru. Ya ini kayak dari ya. inci panas eh. Eh, ya. Guru baik iki obat guru Siap. Paling asing guru. Oleh, oleh. Jadi menurutnya rokan budi. Ya, akhirnya ber Yo, contoh posisi yang lo, terus gue yang rambut, bener gue. turun, biar tadi, bukan rawas guru ada alasannya, alasannya ah, air. di mau, ya ini di hilang guru. larut dalam air, lah yo, iya, dadek latimu kayak kolas kayak. Ojo hati kaya ge gelas. Paham maksudnya? Ini biasanya dia atau dia paham ya? Iya kan? Kalau gelas langsung muncul gelas. Ini kalau nggak pengen hidupnya susah, kalau nggak pengen hidupnya umat, sebetulnya tiap orang itu mengalami masalah yang cacat keramnya sah, sama sehingga di masalah adalah wadah yang untuk menerima masalah itu besar wadahnya beda beda ada yang gelas ada yang kan ada yang jerigen ada yang kolam ada yang kali ada yang samudra lautan yang hatinya samudra ya nggak terasa apa apa? Nah, bagaimana caranya biar kita itu bisa artinya itu jebal, dadanya itu apa? tidak kecil tapi besar sebesar samudra. Bahwa yang namanya kanjeng Nabi Musa ada alaihi salam itu saja masih berdoa, Rabbi surahli, Fadli, Wayasirli, Amri. Nah kita ini kok gaya, wes artinya itu ya sempit, dodone yo ya sesek, masalah ya. akeh mengucap Rabbi surahli sadri wa yasirni amri ku orang ora ke belum berarti sombongnya lah sombongnya luar biasa makanya ini orang dulu kalau nasihati gampang tuh kan mikir kan mikirnya kan lah langsung unjuk kata berbuat itu nanya kan dulu gimana caranya biar hati saya seperti orang itu seperti lautan gampang iya, dikiroh Makanya yang lagi dipikir, ojo kaget nih, pikir. Orang sekarang ini kaget mikir, tapi orang tahu pikir. Akhirnya bumer. Bumer. Orang kalau lagi pikir, nggak usah mikir, pasti sudah dipikir oleh zat yang maha memikir. Paham keramik belum ada teman beliau datang besar yang saya yang keramik belum begitu kenapa Nah, karena pesantrennya rajin dikit, ustaznya rajin dikit, bahkan mengatakan kalau ada santri yang mau ngaji, niat betul-betul belajar, gak mengajak, suruh masuk, itu nanti akan grojokan rezeki, sabarnya santri yang tadi. Ini ini ilmu. Ini ya ilmu yang dikatakan pikirnya, yang dikatakan pikirnya. Ojo mi mikir yang buat umat tak dorong-dorong mi mikir karena itu saya punya jalan hidup saya, jalan hidupnya mau mumet. Biar nggak mumet aku orang belum mikir, nggak biar nggak mikir saya ngajak di kir. Makanya majlis di tempat saya saya katakan majlis ilmu dan di kir berbahan dia pelajari lalu ya kan juga mak gimana dua juga atau ditambah oh, pertanyaannya sama kok dua juga atau ditambah saya tidak mau diberhentikan ini ciri-ciri kantor yang jangan ada boleh diteruskan yang mau selanjutnya silakan selanjutnya ya, yang mau minta dipijitin perutnya boleh kok pengajian dari pijit digital boleh antara laki sama laki, perempuan sama orang sama perempuan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di mana dimanapun anda berada. Jadi kalau orang pikirnya bagus, nanti juga mikirnya jadi pak bagus karena pikirnya dibimbing oleh zat yang maha memikirkan seluruh makhluk. Nah, Dan gimana pikir? Pikir banyak, tapi tapi itu cuma pikiran Nabi Musa alaihissalam. Makanya para wali mengajarkan satu hari Jangan kurang dari 100 kali istimewakan mengucapkan Rabbis wahli sadri Wajasirli amri dijajahkan oleh para awliya ini satu hari 100 kali. Ya, pada saja. Itu yang pertama. Lain kalau kan Nabi Muhammad SAW memang beliau itu sangat istimewa. Kalau beliau Allah sudah katakan alam nasyurah laka sadrah. Bukankah sudah melapangkan dadamu wahai kanjeng Nabi Muhammad SAW? Makanya para ulama kemudian mengajarkan habis sholat setelah salam pegang dada kiri dengan tangan kanan bacalah surat al-fatihah kemudian surat al-insyirah setelah itu Rabbi surat di sodri, wa yasir amri sebanyak tujuh kali yang lain satu-satu Rabbi surat di sodri sebanyak tujuh kali baru lanjutkan pikir ya yang lain baru lanjutkan pikir yang lain insya Allah dada itu akan menjadi lapang ini satu cara. Yang kedua, zikirnya bagaimana lagi? Tidak ada zikir yang lebih hebat daripada la ilaha illallah. Allah dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Hanya saja akhir zaman ini umat Islam banyak yang melalaikan kalimat zikir la ilaha illallah dianggap kalimat ini remeh dianggap kalimat ini sekedar ucapan, dianggap kalimat ini tidak punya kekuatan, dianggap kalimat ini cuma seperti kebiasaan yang tiada artinya. Padahal sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Hizmi. Sungguh ucapan la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia telah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa masuk dalam bentengku, amin amin azabi, dia akan selamat dengan fi'il madhi aminah dijamin dia telah selamat dari siksaku Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin masuk dalam perlindungan Allah? Siapa yang tidak ingin masuk dalam bentengnya Allah? Siapa yang tidak ingin masuk dalam keamanannya Allah? Siapa yang tidak ingin masuk dalam jaminannya Allah? Kalau dalam hidup ini kita ruwet, dalam hidup ini kita susah, dalam hidup ini kita mumet, dalam hidup ini banyak masalah, dalam hidup ini banyak petaka, teliti bagaimana ucapan la ilaha illallah satu hari berapa banyak kita mengucapkan kalimat ini sudahkah kalimat ini menjadi kebiasaan kita dan keluarga kita sudahkah kalimat ini masuk ke dalam hati dan hati mengucapkannya tanpa kita perintahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibunyikan maka Nah, kalau saya sampai jam jam sebelas kurang seperempat. ya? Semoga ya, handphone saya belum mati. Sekarang jam sebelas lewat sembilan menit. Berarti saya celana hampir setengah jam. Dan jenengan percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Tapi jam tidak berbohong. Insya Allah nanti jam belas lewat selesai. Ya, jangan lebih itu ya. Masih berarti beliau Pak saya masih lagi menyelesaikan perencanaan buku yang dalam dua atau tiga hari ini maksimal harus selesai insya Allah sehingga insya Allah 10 hari dari sekarang atau tiga belas hari dari sekarang kita bisa terbit buku karya Syekh Dr. Qadir Al-Jilani yang rahimahullah yang berjudul Sirrul Asrar Sirrul Islam itu yang luar biasa yang sebetulnya sudah lama sekali saya selesai terjemahkan cuma tidak saya terbitkan karena saya pelajari terus biar nanti terjemahannya itu mudah dicerna oleh orang sebab isinya cukup rumit cukup berat isinya susah dijelaskan dengan judulnya mengungkap rahasia semua rahasia itu kan dalam ilmu judulnya saja itu sudah sudah berat gitu kan ya tapi insya Allah nanti kalau kita sering baca kepada Syekh Abdul Qadir Al Jilani, Allah akan membukakan pemahaman sehingga insya Allah tidak jadi hanya. Nanti kalau yang sudah punya buku itu baca saja, udah nggak udah baca. Udah, kalau nggak udah simpan saja, karena buku itu sudah bawa ber berkah. Persis Al-Quran, sebenarnya cuma disimpan biasanya. Woi, Al-Quran itu dibaca mungkin nggak mungkin ber, nah disimpan nggak dibaca juga ber, berkahnya cuma tingkat berkahnya kan beda. Kalau cuma nyimpen ya berkahnya karena udah nyimpen Al-Quran. Kalau nyimpen megang ngambungi meskipun nggak dibuka itu ya ganjarannya besar. Loh, dia oh, ya Al-Quran kan luar luar biasa dengan punya anak, anak nggak pernah dikasih hadiah, anak nggak mau dikasih biasa jalan jalan misalnya jadinya slow dicuri kan itu anak ini betul betul lain nah, kadang Al-Quran punya jambung yang nggak tahu tambah kadang ada aliran gajah nyambungnya apa nyam Al-Quran di dia B kita akhirnya nyambung suri lah apa aneh toh mencium Al-Quran wew dan mencium Al-Quran ini bapak ini sama semuanya sama dengan bumi ini ya kayak kayak ya. ya, ngono Al-Quran kalau bacanya kita nggak sempat minimal pegangnya kita sempat dia pegang pakai aturan pakai hukum nyium juga perlu tak tabli naroknya juga perlu benar jangan dibeli takkan letakkan di tempat yang mulia bayar wali kudus itu murid-muridnya itu sampai eh, diajari kalau kalau Al-Quran di bangku tempat duduk di bangku itu suul adab kepada Al-Quran kenapa bangku itu tempatnya antar jangan dijadikan tempatnya Al Quran. Orang dulu tuh ngajari santri-santrinya sampai seperti seperti itu karena takdirnya kepada Al-Quran. Nah kalau udah Al-Qurannya dipajang, kemudian bisa dicium, naik sempat buka nonton nyawang Al-Quran, itu sudah pahalanya luar biasa meskipun belum mau baca, males membaca. Alhamdulillah, makanya aku sempat melihat buruk-buruk al Al-Quran apalagi kemudian kalau baca meskipun cuma satu huruf itu udah dapat pahala sepuluh apalagi satu ayat apalagi satu lembar apalagi satu juz apalagi khatam Al-Quran makanya orang yang khatam Al-Quran ketika dia menghatamkan Al-Quran saat itu puluhan ribu malaikat dalam riwayat yang lain sekian ribu malaikat mendoakan dia dan mengaminkan doanya. Kalau ada orang yang buka Al-Quran, membaca Al-Quran, kepada malaikat, malaikat itu akan mencium bina ini. Di antara kedua matanya, di pelipisnya ini, di keningnya ini, dicium oleh malaikat. Kenapa? Cintanya malaikat kepada orang yang membaca Al-Quran. Betul. Dan nah, sebelumnya saya minta dikasihani karena saya mau menyelesaikan Pak Arjun. Ah, bahasnya kan di usul asal, kok sampai aku kan kenapa? Takut bawahnya Fatmul Quran. Ya, takut bawahnya Fatmul Quran. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkannya. Kenapa saya mau seperti ini? Bisa jadi si tahun lagi selama saya ini dunia orang. Kalau kiamat belum tiba. Kita saja. Biasanya yang ada schedule atau harapannya itu cuma dalam lama sebelumnya aku tak mati sih. Berarti kiamat Kiamat lama-lama itu repot. Dan kuburan terus nanti gadang kiamat, gadang kiamat. walau wal muslimat, ini walau minat yang jalan kubur itu gak gak betah jalan kubur. Walaupun dalam kenikmatan, mana surga yang asli Allah? Karena itu baru sekedar sampel-sampel yang di situ mereka beliau-beliau baru akan bisa melihat Allah kalau udah masuk ke dalam surga. Surga dikatakan para malaikat, sabar, ntar dulu, kiamat belum di tiba, ntar kiamat kalian dibangkitkan masuk surga, baru kalian akan lihat Allah Rabbul Alamin. Makanya seorang Badui datang menghadap Nabi Muhammad SAW tergopoh-gopoh, kanjeng Nabi masih ngomong sampai disela. Mata ya Rasulullah, mata ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, kapan kiamatnya? Kapan kiamatnya? Nabi selesaikan ceramahnya, saat itu setelah selesai ceramah, kanjeng Nabi nanya, siapa tadi yang nanya kapan kiamat? Rasul bertanya, ada salah, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat? Maka saat itu orang tersebut berkata, Ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan apa-apa. Sholat dari wajib-wajib, Ya kemudian puasa juga yang wajib. Wajib tidak banyak sholat sunnah, saya nggak banyak apa-apa, tapi saya cinta Allah dan saya cinta dirimu, wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul bersabda Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad Bila yang lain ma'aman ahbabta Sungguh kau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai Hakim At-Tirmidhi seorang sufi Bukan ahli hadis at Hakim At-Tirmidhi seorang sufi Allah. Ketika menjelaskan arti hadis yang tadi saya sebutkan Pertanyaan seorang badui Mata ya Rasulullah Nabi ini bukan orang bodoh, dia seorang sahabat yang agung, yang dia sudah sangat rindu kepada Allah. Dia nanya kapan kiamat, karena dia nggak mau lama-lama di alam kubur. Dia ngerti alam kubur itu hanya selesai kalau kiamat sudah di tiba, kiamat tiba, kubur selesai. Yang ada kebang, kebangkitan. Setelah kebangkitan dikumpulkan di masa kemudian masuk surga. Dia berharap segera masuk surga agar bisa bertemu dengan Allah makanya ciri-ciri orang yang rindu kepada Allah dia nggak pernah ngomong amalnya dia amalnya banyak luar biasa tapi yang dia ngomong ada urusan aku cinta Allah dan aku cinta Rasulnya bukan berarti badui ini nggak punya amal bukan berarti nggak punya sholat ya baik dia orang yang hebat sholatnya orang yang hebat puasanya tapi dia selalu melihat dirinya tidak punya apa-apa ini yang dikatakan al-fakir Allah orang yang fakir ini yang dikatakan Bukhara, orang fakir akan masuk surga 500 tahun mendahului agnia orang-orang yang yang kaya. Ini yang dikatakan al-fakir. Orang fakir adalah orang yang selalu butuh kepada Allah. Itulah nanti yang memberi surga terbanyak adalah orang-orang yang fakir tersebut. Bu, jangan mungkin pekerjaan itu dalam apa? Yang makanya telinganya udah dengar ya, yang selain dan lebih banyak lagi ngantuk sudah di hilang, tapi kan masih tetap ini. Boleh saya lanjutkan sampai di Oke, sebelum pakai tadi apa? Kiamat. Sebelum kiamat tadi apa? Mumat. Itu biasa dulu buat umat administrasi. Nah, umat berpikir, Ya, kita kembali ke zikir aja. Ya. Jadi kalau enggak kita akan manjang terus ke sana, ya itu cekel-cekel lagi. Jadi saya kembalikan dulu, kembalikan dulu. Gimana caranya hati ini biar lapang? Nah, tanda-tanda kiamat sudah banyak orang seperti anda dan saya. Itu tanda-tanda kiamat. Bukan seperti dengan jawabannya, seperti itu jawabannya. Ahli maksiat. Ayo siapa? Di antara kita yang pernah ahli maksiat. Ayo, ngaku. Bapak besok maksiat itu. Enggak ya. Itu salah satu ciri kiamat. Kalau kemaksiatan merasa le, merasa lelah. Beraninya anak kepada orang, orang tua. Beraninya istri kepada suami. Suami banyak nggak sekarang istri yang berani kepada suami? Ada nggak di sini? Para suami seudon ini. Ada lagi mah banyak pak. Di akalnya juga kalau zina itu sudah tampak di hadapan mata. Sekarang zina itu kelihatan jelas. Orang zina itu nggak malu-malu. Saya dikatakan saya pergi ke Jombang selama, selama, saya sholat di musola, di musola, ada lagi perempuan tapi di tidur saya lihat ada motor pak itu berarti musafir tentang tidur di musola musola saya nanya sama teman-teman muda kita sholat itu dua aja dua tidur ya, ya nggak usah repot repot kemudian nanya sama teman-teman coba tadi yang sempat melihat tidurnya itu rangkulan atau terpisah terpisah itu alhamdulillah berarti bernikah begitu biasanya yang belum nikah yang pacaran itu rangkulan Betul. Kalau yang sudah nikah biasanya A. Ah. Atau coba perhatikan bapak ibu yang sudah nikah nanti suaminya sama coba istrinya ada di belakang. Wah, kok pun udah cepat. Ya kan? Yang di belakang aku coba tidak pak. Yang di belakang begitu itu sudah nikah atau pacaran? Nikah kalau pacaran, bukan dia, buat yang pada semua orang, betul kan? Baik eh, ini namanya menampakkan keji, kezinaan, zina ditampakkan yang ya, mirip-mirip begini. Itu ciri-ciri kalau kiamat sudah ada dekat tua-tua dan di antaranya banyak orang seperti dia misalnya. Banyak nah, juga orang seperti dia. Ini ciri-ciri kiamat sudah ada dekat. Nanti kalau sudah waktunya kiamat, waktunya kiamat, waktunya kiamat ya, sudah sangat dekat, orang seperti beliau dan orang seperti saya insya Allah tidak ada orang seperti yang singleten pakai kopiah tulis di kerok ada sun sunnah suka pergi pengajian suka masjid suka di bikin yang begitu mematikan yang ada yang sangat ber kemudian tiba-tiba lalat dijadikan nabi. Jadi meledak. Hmm. Sehingga yang begitu-begitu merasakan sakit yang luar biasa. Nah, insya Allah Pak, akan mengatakan yang akan kiamat ya. Lalu lebih cepat kiamat lebih baik, tapi kita mati dua. Setuju? Tapi jangan malam hari ini. Karena saya masih punya cita-cita banyak. Jadi hidup panjang seribu tahun, nanti usia kita seribu tahun lagi, tapi nggak mau di ikut. Dulu umur panjang, ikut kan repot. Buat diri repot, buat orang lain juga re. repot. Jadi kalau bahas kiamat, gak ada rambung. Kembali ke kepada kita. Setuju? Setengah dua belas kurang memang. Ya, ya, ya, ya. Tidak biasa kan cuma bilang kita. Hmm. Gitu. Nah. Nah, lu kok begitu Gini ke Nah, lima belas lagi dulu. Lu agak sedikit di mau kalau Tapi Alhamdulillah satu cara untuk membuat hadir mulai. Dan itu trik ustaz mengolok-olok waktu. Paham? Jadi saya ngajarin dirinya selama, buat yang muda-muda. Kalau selama itu kok bisa asal ucap. Maafku, aku kamu, aku aku ngomong, aku mesti. Nah, awak mau gimana pengajian sepuluh tahun kok ngomong raiso? Kan kalau handphone, handphone kita pengajian rekod. Suruh ngomong bagaimana praktek dari sama kiai ya, selesai. Menjelaskan pengajian dari masjid ini langgar ini ini, apa tiga minggu sama kiai kok raiso? Nah, nah saya pernah dulu salah satu teman saya sahabat saya satu itu yang murid saya saya juga kuat lagi sama saya dan ikut musuh saya nah itu juga orang saya dulu apa ini makanya ini. apa ini mau bukan lagi ini semangatnya ini. eh kamu ceramah sama dia pegang yang populer, setelah sholat salam juga, hadirkan populer, Allah pengen masuk surga, cuma aja, pengen, Silahkan dengarkan apa yang mau disampaikan. Wah, Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pinter ini. Ini pinter, karena golongan ini golongan kok mumpet ya begini caranya. Aku orang yang jalan ini juga, bogi dulu ya, kayak ketenangan menguasai keadaan. Dan untuk tenang itu hati harus jauh. Coba, dan hati coba itu kalau diisi dengan di dikir. Kalau dikir udah masuk ke dalam hati, hati akan melu, meluas. Seluas-luasnya hati tergantung dari luasnya di dikir. Karena kalau Allah udah masuk ke dalam hati, tidak ada yang bisa menampung Allah. Makanya hati akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Tiada batas hati untuk orang yang ahli dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya zikir. Dan zikir yang pertama tadi adalah La ilaha illallah. Pertanyaan. Nah, ada di dalam ini sedikit dari pertanyaan dari Allah. Saya nggak ngomong yang lain. Ngomong ahli sunnah berjamaah yang ahli yasinah, ahli sholawatan, ahli tahlilan itu saksi saja mengucap la ilaha illallah cuma kalau tahlilan. Nah, ada tahlilan ya jarang ucap Nah, jujur. Jujur. Kenyataan atau kenyataan? Kalau masuk pasar aset, masuk pasar disuruh ngucap zikir tahlil tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa hayyul la yamut dia biasa bahwa ala kulli syai'in qadir. Tiga kali siapa baca zikir tahlil ini tiga kali masuk pasar dia mendapatkan ampunan sebanyak jumlah orang yang ada di pasar. Makanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tiap hari pergi ke pasar. Ditanya sama Khalifah yang lain, "Kenapa kamu pergi ke pasar wahai Amirul Mukminin?" Jawabannya adalah, "Aku ingin mengamalkan doa Nabi." Karena ingin dapat ambulan yang banyak sebanyak jumlah orang yang di pasar yang ibu-ibu sudah tiap hari masuk pasar ucap ibu saja tidak ya ya, itu pak perbanyaklah ilah illallah makanya setiap kali tarikh manapun setiap sufi manapun pasti mengajarkan pada muridnya jawab jawaban pikir la ilaha illallah. Makanya Al-Khatib Abdullah bin Ali Al-Hujjaj radhiyallahu anhu dalam kitab Ihsan Said juga bin Masail di situ beliau menjelaskan tentang mana la ilaha illallah. Beliau minta orang-orang yang belajar ilmu hati untuk mempelajari cara mengucapkan kalimat La ilaha illallah dari buku para sufi dan kalau ketemu guru langsung yang bisa mengajarkan itu lebih baik lebih baik pelajari cara mengucapkannya makanya beliau dalam Rafitul Haddad pikir yang terbanyak adalah La ilaha illallah di situ disebut 25 kali 2 La ilaha illallah La ilaha illallah itu satu kan dikali 25. Dalam syarat roti Haddad disebutkan di situ jumlah yang tertulis 50 tersebut adalah jumlah minimal. Sedangkan membacanya sebanyak mungkin ribuan juga boleh. Tapi belum kalau baca kita coba ribuan. kalau baca roti Haddad baca lima Jangan ketika berjamaah. Berjamaahnya ada semua nanti. Kalau itu masih batas minimal yang bisa diikuti orang bah orang banyak la ilaha illallah. Nah, nanti kalau kita menjadinya, kira-kira bisa mencapai. Mungkin-mungkin muka-muka insya bisa insya Allah bisa insya bisa bisa gitu kan? Tapi kenyataannya kira-kira banyak yang bisa atau banyak yang belum bisa. Yang nyata yang kita lihat masalah yang nggak kelihatan kita nggak ngerti kan? Kecuali kan di pembimbingan ya. Jadi aku mengumpulkan dengan apa yang terlihat, terlihat nampak mata yang nyata ini. Karena kalau nyata terdengar di telinga sejak kita kecil sampai tua ini sudah berapa banyak manusia di kampung dengan kampung saya yang terdengar beritanya meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan jelas. Sudah pernah atau jarang? Jarang atau belum? Mungkin belum. Alhamdulillah saya sering mengalami di sini. Dalam saya tadi ini Muslim mau meninggal, Muslim mau meninggal, ilah, ilah, Enak benar di sini teman, betul betul. Bajunya enggak Islami, mau meninggal, ilah, ilah. Dan yang mengatakan, kan banyak yang seperti itu, betul Nah, ini lihat nih, Ternyata yang bisa cuma di sinetron Dalam kehidupan nyata kok enggak Kenapa? Karena dalam kehidupan nyata Itu manusia-manusianya Kurang banyak mengucap La ilaha illallah Karena itu boleh, sekarang boleh Hari ini praktekkan perintah Nabi Muhammad SAW Kenapa kita lemas? Kenapa kita enggak bersemangat? Kenapa kita mudah putus asa? Kenapa kita jadi malas Kenapa susah jadi ibadah? Karena hati kita mati kan tidak spiritual sarapan ya rasanya tidak eh, enak keluar ya rasanya juga tidak enak tapi kok selesai mandi itu kan rasanya so seger sarapan juga semangat semangat pergi juga eh enak nah iman kita ini kompet imannya belum mandi imannya tidak seger imannya lawas imannya lama sudah jadi oleh manusia yang lama itu ditinggal Kan yang lama itu kurang menarik, makanya manusia suka yang baru. Coba punya handphone baru, mesti yang lebih dipegang handphone yang baru ketimbang handphone yang lama. Punya motor baru, mesti yang lebih di rumah motor yang baru ketimbang motor yang lama. Punya mobil baru, mesti yang dibuat apa diperhatikan mobil yang baru bukan mobil yang yang lama baru punya motor tadinya nggak punya motor tiap hari diisi dibersihkan, dicuci. Begitu sudah 10 hari, 15 hari, 1 bulan, 3 bulan, sikapnya kepada motor tadi sudah berbeda. Apalagi kepada istri yang lama. Ya, ya. Saya nggak ngomong istri baru. Ini nggak ada istri baru, cuma judulnya istri Ma Mantan lawas. Mantan lawas ya tadi. Wah, aku kalon ini masalah, nah masalah mancananya. Ini masalah ada mantel awas. dia beripat patah di gol. Pakai. Betul betul. Ini manusia begitu sesuatu yang baru itu akan diminati, sesuatu yang lama itu akan ditinggalkan. Makanya Rasul mengajarkan biar iman juga tidak lama. Iman harus baru. Rasul bersabda saudara, "Jadidu imanakum." Perbaruilah iman kalian dengan ucapan La ilaha illallah. Makanya muslim muslimah yang tiap hari rajin mengucapkan La ilaha illallah, imannya akan selalu fresh, imannya akan selalu seger, imannya akan selalu baru. Nah, doa. berbahasa dari Sudah belum. Terus nanti ngapain? Yok, yoksun bir araya gelip duramazlar. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Perbanyak ucap kalimat tersebut. Saya kemarin kan cerita sama ibu bahwa pengajian tentang anak saya. Ya, saya pernah sekali bapak praktekkan gini. Untuk belajar diri saya sendiri, mau berangkat ke mall Paragon. Ajak dua anak saya yang pertama sama yang kedua. Ahmad Anis dan Mula Alia. Ini kedua. Kemudian saya ngomong mulai dari sini, dari jalan buat rumah. Yuk, baca la illallah sampai mungkin sampai di malam pun. Iya. Katanya yang perempuan itu dia, Perempuan itu ya? Iya. Elsa, ah, ya, ini loh, yang itu semua. Ah, ya, ini loh, Karena Jangan jangan kakak bingung. Ya, karena balapan, gua wah, ya, ini loh, lah ini loh, lah ini loh, terus, saya loh, saya Naik selesai dia. Ya, selesai. Sekarang masuk belanja. Belanja kan suka ke mall, belanja ke keperluan anak juga, pampers kan. susu dan lain sebagainya sebagainya. Nah, begitu belanja, ini anak saya yang boleh beli makanan, dia ada yang boleh, yang ada tanda halalnya, ada tanda halalnya enggak, enggak boleh. Wah, pilih permen ini ada tanda halalnya bukan? Iya. Apa tanda halal karena doyannya sama makanan? Jadi ada tanda halal itu demi doyannya sama makanan, tapi kita mendidik yang ada tanda halal yang tidak jangan. Ya, bukan berarti yang tidak ada halal ya, tapi kita dalam rangka didik anak anak saya. Nah di situ saya saya kecilnya perempuan ini lucu, maka Allah sangat. Dia ngambil makanan ini, la ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah. Jadi jangan tuh sambil ngambil makanan, la ilaha illallah, ya Allah, ya, la ilaha illallah. Dan nah, saya Dua Tuasa sendiri di situ saya dapat ilmu. Dapat ilmu. Aku kok kalah sama anak mulia berkala. Ini kalau kita praktekkan tiap hari, insya Allah kita akan jadi manusia yang luar biasa. Kalau la ilaha illallah betul-betul ada dalam hati, ada dalam dada. Ini saya kasih rumus. Bagi lahir dengar bisa ngomong aneh atau tidak aneh? Aneh. Bagi itu lahir cuma bisa nah, nangis. Kenapa bagi nangis? Kalau nggak percaya kan kenapa ini? Pakai aja dunia. Kalau lihat bapaknya, pakai di ini. Loh kok orang ini? Pakai bu. Gak percaya tanya sama balik-balik lain. Wah, nanya kenapa? Pakai dengan bapakmu ya? Oh iya. Gak begitu, bapakku kok kita ini murah. Bapakku kok ini, ya. Soalnya kok kurang, kok itu kan itu keren ya, rupanya ya kok begini anak apa sih pandangannya pak tajam nangis begitu dan ibunya tambah sulit. lebih baik nah itu jalan berapa lama akhirnya kan tangisan semakin lama semakin berkurang berkurang kenapa tadi terus waktu mau tuan Kalau bapak kalau ibunya yang rusak ya bapak kalau boleh itu siapa pak. Nah manusia yang sering nangis di fitrahnya bagus maka dikatakan manusia hati artinya ya, peteng, artinya butek, artinya kaku, artinya atas sebab jarang nangis. Sekarang banyak tuh orang yang nangis mendadak dalam gerakan tinggal suami nangis. Orang tinggal suami nangis. Dia ya, macam-macam orang ah nangis. Dia itu ah, nangis. Tapi malam kita pakai pengajian di daerah pasir orang Sebelah ini. Handphone harga ya, dua juta semua. Itu betul semua. Coba lemparkan. Motor bang dia kaget. Sambil coba lihat handphonenya pecah. Handphonenya apa? Pecah dua juta setengah. Saya katakan handphone pecah. Artinya jadi pecah. Wah bodoh lalamu. Handphone pecah artinya lalu pecah. Handphone tibo artinya lalu tibo. Motor keserempet. Pak kegores artinya lalu kegores. Res ini manusia yang bodoh dan pun pecah alhamdulillah tapi pasti beli lagi. Yang lama kasihkan pun duitnya dari mana kita sama Allah ya lahir ya orang gawat duit kok lahir yang udro ada bagi lahir kapan Wah, tinggal nabi sekalipun lahir juga tidak berbusa berbusana, kemudian ditutupin kan dengan busana. Siapapun itu, memang Allah begitu untuk memberi pelajaran pada manusia. Kamu lahir itu nggak bawa apa-apa. Makanya bayi lahir disuruh ngadani Allah Akbar, Allah Akbar. Disuruh ngadani Ya Allah, yang maha agung bagi anak. Cuma Allah, dokter, insinyur, jabatan, presiden, suke Tuhan yang cinta Seperti Gusti Allah, Allah Akbar. Ah, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali, dua kali kan? Nah, sing penting berjuang Islam. Sing akeh ngucap la ilaha illallah. Nah, sing penting dilingkungkan jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sing penting nak. Berkuwi hayya ala shalah. Salat, salat, Kalau udah salat nah, hayya ala falah. Ayo kamu jadi orang yang sukses tapi sing sholat bakar sing dunya la ilaha illallah bakar sing sadar ora duwe apa sing Allahu Akbar Allahu Akbar yang wis dadi wong sing sukses eh, lima Allahu Akbar Allahu Akbar yang anu. la ilaha illallah Pertama alhamdulillah. Berarti yang bilang. Ini Perjanjian dengan panitia. Panitia apa? Saya panitia. Iya. Dengan yang nggak yang kan yang sekolah. Betul kan? Iya. Yang sekolah kan juga yang ngantri. Yang sekolah sama yang ngantri kan besok sekolah. Kecuali yang lagi pengalaman untuk manusia. Betul? Banyak sholat kan besok ada sholat subuh. Besok atau nanti? Besok. Besok atau nanti? Besok dia ngaji. Subuh itu ada jabat kurang seperempat kurang lebih. Berarti kurang lebih sekitar 4 jam lah. 4 jam lah. Berarti kan cuma sebentar lagi. Nah kalau kamu jam setengah satu atau jam dua 12 baru selesai. Jangan sampai rumah jam satu. Kita mau tidur tidurnya jam setengah dua bangunnya jam berapa pagi? tubuhnya akan di gila itu apa turun-turun gitu jangan kebetulan laki-laki yang kita lakukan nah itu pak tidak berbuat maju kita ya tidak kedua tapi maju dari dari sana hasilnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala la ilaha illallah Berbanyak itu zikir la ilaha illallah Kalau sudah banyak betul mengucap kalimat ini Maka siapapun anak hari ini bisa bahagia Ya, bagi langit sangat nangis seperti itu. Bapaknya nggak ngomong. Anak itu ayo bilang bapak, bapak, bapak. Besoknya ngomong lagi, ibunya nggak mau kalah. Ngomong ya, mama, mama. Bagi itu betul betul. Ibunya pernah butuh tata, bapaknya pernah butuh tata, tidak, ngerti ada waktunya yang kita kerja. Betul kan? Dan menawa rostok dari bayarnya. Tolong saya sih saya minta bapak. Bukan bayar, ah? aneh. Ini satu bulan, dua bulan. Anak lucu, bapak ini bapak, ini bapak. Anak saya ini umurnya tahun tiga bulan, muncul bapaknya belum bisa, dia bisa ambil ibunya. Begitu dia bayar bapak dia bilang, ah bunda, ya, ah bunda. Ya. ya, tapi yang udah nangis, suka cerut, mama, gitu. Dia kan gak ada pertolongan, bahwa dia, oh bunda, baru keluar. Itu gak nangis, suka cerut, baru keluar, oh bunda, itu baru keluar. Nah ini si ibu sama bapak kan berjuang agar anaknya bisa mengucapkan panggilan. Ayah, ibu, canggir, dan lain sebagainya. Loh iya, canggir, nah canggir. Belas, nah, ini belas. Yang ngajarin dia Orang tua Nah, ayo makan, ayo ah, makan, bismillah. Ini ada orang tuanya. Tiba-tiba pada waktunya bayi itu bisa ngomong. ma'am, mau, ma'am, Lu, anakku masih sama, ngomong. Anak diajak ngobrol. Diajari lagi atau tidak? Tidak dengan sendirinya anak itu bicara. Nah, hati dengan hati pula hati kita. enggak sarana mengucap la ilaha illallah jangan berhenti hati la ilaha illallah hati la ilaha illallah terus begitu lama-lama ah, hatinya ini sama la ilaha illallah tidak kita belajar jalan sendiri kita ngobrol hati ngomong diri la ilaha illallah la ilaha illallah hatinya akan begitu terus kalau udah begitu hatinya selesai maka butuh diajari. Yang ajarin ya dokter aneh. Makanya orang-orang ahli juga kan dua dari masuk-masuk. Pasukan bebek. Dibilang pasukan Dompet Orang dipikirin Wah sibuk jawab Sama pasukan bebek di sana apa pasukan bebek Tidak usah dibahas Mau orang berdagang atau buat tangga buat lagi ini teknologi dengan jalan coba sambil jalan begini La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk Grand Paragon, Solo Square. Masuk mall, naik sekarang, La ilaha illallah, la Ada yang mengirim sampai ke berbagai tengok. La ilaha illallah. Gak apa-apa. Paling jangan ke malah dianggap pahlawannya dianggap gila kan begitu alhamdulillah perintah Nabi terlaksana Rasulullah SAW berdikirlah kepada Allah sampai masyarakat buat kamu gila Begitu namanya Sama kuat jadi Pada kamu kenapa gitu? kan kamu jalan? Ah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sana kau tawamu. Langsung penalti lah. Mari kita Israel so tepat kata-kata. ngerti? Laku akan jadi. cepat ilaha illallah. Kepada ya, mereka Israel. Ngadep. La ilaha illallah. Surga. Lah kamu telepon. Halo bos. Barang bisa dikirim bos. Kepada ya, mereka Israel. Aku siapa boleh. Ah. Bapak itu nggak ada salahnya orang ucap la ilaha illallah posisinya apapun tetap benar benar uang yang ucap la ilaha illallah ya sing waras ucap la ilaha illallah berarti makanya saya pernah buat kaos judulnya lebih baik gila dikir daripada waras tapi orang tahu dikir dan terakhir satu kisah terakhir Pertama nanti kampungnya lahirnya jam berapa ribu Berat Ada satu orang masa membunuh saya Mabuk Mabuk Kok Aku yang semua Kode mabuk merah apa Dia kan mabuk komer Kalau saya kan mabuknya macam-macam Ya kan sampai orang Indonesia Biologi elek itu aku elek mau elek aku Apa kan Seperti ada wanita Jurek rumahnya Ngomong Kabeh mboten iki oleh jalan ya? Kuwi piye? Rupane elek sadar awakmu eh elek. Tapi saya kan tahu maksiat kita, tahu atau nggak tahu? Sadar nggak kekurangan kita, sadar nggak? Makanya eh, eh, eh, sadar elek elek itu, aja wong sok ah apa? sadar. Cuma kami, mohon maaf, mana bu, Astagfirullah. Dikit-dikit takut ya Allah. Aku takut nyaman bagaimana tiga. Ya semua no Allah. Ya amin, terima tamu berdino. Tamu datang ke rumah saya tiap hari. Saya tengah-tengah ngomong, ucap astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Orang no. Padahal ya orang mendem. Nah kok saya mendem Astagfirullah. Ya Allah, berarti ya apa sih mendem ini? Dikire. Mikirnya bukan nabung, mikir, mikirnya malahnya tidak bingung. Gimana ngomongin orang yang seperti ini? yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya mikir dalam dulu hati sahabat kata Habib Muhammad Nabi bin Abdul Aziz segala dari dari bisa dari beliau. Karena di masalah motivasi itu pun, tapi jangan loh ya. Ini nggak ditiru, bukan tidak ya. Tidak untuk dicontoh di rumah ada orang mabuk. Mabuk. Kalau oh, tapi bisa naikin. Gitu. Mabuk. Naikin. Gitu. Nah kalau dijokin, dijokin itu selalu doa. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, biqasmil khatimah. Setiap mabuk dijokin kemana pun dikir. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, biqasmil khatimah. Tolong jangan diminum mendulu. Tidur dikirnya. Subhanallah, menjelang meninggal dunia, tobat dari mabuknya, meninggal di pangkuan ibunya sambil berkata, ibu, tolong maafkan salah saya, mintakan ridhonya Allah untuk saya ya bu ya. Oh, itu itu. Gak ada judulnya ahli zikir semua gak ada. Ya, makanya kita ini sejelek-jeleknya kita tetap ayo di dikir hidupkan dikir dan dikir selain la ilaha illallah yang terbaik adalah kiraatul Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan orang yang sibuk berpikir kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak sempat berpikir dan berdoa Tuhan kepadaku akan kuberikan lebih dari yang berikan kepada orang-orang yang berpikir dan berdoa minta kepada. Oh, cukup terus orang kok nggak sempat lah, tidak ada apa-apa, Dan ada tempat kerja tidak ada orang-orang sibuk apa-apa kan yang dibaca Al-Quran Terus, udah itu memang tugasnya ngamalkan al Quran terus satu ada yang khawatir yang akan dapatkan apa yang dapat oleh mereka yang ambil di ambil ah, di sampai di sini sudah cukup belum? Jadi saya ada lanjutan gigi ini mungkin jam 12 langsung selesai. Sekarang sudah jam 12 jam seperempat lima puluh menit. Berarti itu overload lebih batas muatan jadi kalau dilanjutkan apa saya ngomongnya nggak ketol daripada saya ngomong nggak ketol lebih berarti sekarang setuju alhamdulillah sudah terdengar kata-kata setuju setuju setuju setuju Bukan enggak pelanggaran yang ngomong enggak ini kalau saya tak bola itu pelanggaran di kotak penalti lagi ada serangan dari pihak musuh, kemudian bola bolanya dipegang, ya setelah itu dilemparkan ke kepala wasit. Semuanya <laughs> pelanggaran jenis seperti ini menimbulkan wasit marah enggak? Marah wasitnya, akhirnya wasit diberikan hukuman yang belum pernah diberikan hukuman seperti itu. Wasit nganggur, wasit berkata, ada penalti, kiper, minggir. <laughs> Pelanggaran yang luar, luar biasa. Gudang, gudang, mbak, bu, dan dengan nanti kalau pulang itu foto kemarin, nggak mau nggak semangat, nggak ngan, nggak ngantuk. Kalau dia nyuper ngantuk, ya sampai supir ngantuk juga bah, bahaya naik motor ngantuk kan repot diboncengkan tidur. Kita kan sering lihat orang di naik motor diboncengkan tidur, itu kan terus ibu dia ya, mau mati. Nah, yang mau saya pernah boncengkan di sini naik motor dari Jogja ke Solo itu tidak tidur, masih kok menung, turu. Kan bahaya yang seperti itu. Kadang orang tua kan nggak bisa menguasai ada Maka dalam bahasa Arab itu orang yang tidak bisa jalan dengan Rojulnya itu Jika ngantuk itu diistilahkan raja. Rajanya ada kata kau udah raja kan enggak juga. Semua harus nurut sama raja. Saya sama itu ya buang waktu yang sama. Amin keluar, Boleh doa? Doa. Cuma tidur. Ini pelanggaran kelas berat juga ini. di pesantren satu lagi tidur. Doa apa? Hah? Selama doa ya satu jaga nanti saya sekarang saya besok sholat. Ya saya mau anak-anak yang berbisa dan berbisa semuanya perbanyak ucaplah ilaha illallah. Dan saya bisa mungkin ingatkan terus nanti. Nanti jenengan akan berbahagia kalau baca jenengan ngobrol sama orang nanti terus illallah. Tentang mesti ada. La ilaha dan ma'idul dengan begitu kepada Allah hati akan jadi tenang, hati akan jadi tenang dengan khawatir kalau sudah ahli pikir dimunculkan itu yang model aneh akan hilang dengan sendiri akan hilang dengan sendiri munculkan ahli pikir di musola di masjid di angga, munculkan ahli pikir sudah muncul ahli pikir di masjid masjid itu golongan yang ahli pikir tidak suka pikir akan memikir dengan sendirinya kalau mungkin siapa dalam dalam buku yang beliau tulis dalam buku yang beliau tulis yang ditemukan oleh teman-teman dan sudah diklarifikasi oleh Eko Jogja kepada salah satu tujuh dari kiai Madara dalam video Muhammadiyah di situ disebutkan bahwasanya kalau habis sholat itu kiai Madara mengajarkan suruh pikir yang biasa dibaca sama teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Dengan suara yang enggak, dengan suara yang keras. Kiai Madara pakai kata kuncinya tiap malam baca Rasul ada. Tiap malam baca Rasul ada itu pendiri Muhammadiyah sama dengan ahlu sunnah wal jamaah yang Kiai Mas Ashari dan para habaib. Kiai Madara kalau subuh baca doaku Mulut kalau sholat pakai usalli, ya zaman dalam juga kalau sholat baca al-fatihah dengan basmalah, ya zaman dalam juga berpendapat suami istri batal wudhu, ya zaman dalam juga mengajarkan kalau ada dia sholat pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad anaknya orangnya itu untuk sholat tuh aku nunggu orang apa?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 jika orang tua kami masih hidup, kau memanjangkan usia orang tua kami dan kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, dan keridhaan ya Allah. Ya Allah, terus jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia ya. Jadikan anak keturunan kami bahagia dunia akhirat. Ya. Jadikan istri muslimah bahagia dunia Ya Allah, tolong kami bersyukur saudara-saudara kami muslim-muslim dimanapun berada ya Allah. Ampuni umat Islam ya Allah, ampuni umat Islam ya Allah, ampuni umat Islam ya Allah. Ampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اجبر سيدنا محمد اللهم استر سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وأدخلنا الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم كما أنت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنت علينا بالعمر فبارك لنا فيه اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ampuni kami semua ya Arhamar Rahimin ampuni kami semua ya Allah jadikanlah pesantren ini pesantren yang barokah pesantren yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pesantren yang karyanya dapat menyinari semua orang yang datang ke tempat ini dan warga sekitar tempat ini ya Allah Rahim dan dapat menyinari bumi Indonesia ini dan seluruh dunia dirahmatika ya Allah rahim Ya Allah, dengan berkat orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Jadi karena tempat ini bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadikan orang tua yang meletakkan anaknya di sini. Orang tua tersebut mendapat limpahan rahmatmu, ampunanmu, rezeki darimu ya Allah Rahimin. Jadikan semua orang yang mengajar di tempat ini orang-orang yang engkau ridhai ya Allah. Jadikan keluarganya keluarga yang baik, keluarga yang muda, keluarga yang kau lindungi, keluarga yang anak keturunannya ilah yang kiamat. Kau jadikan awliya allah Ya Rabbi, untuk semua orang yang bantu pengkaderan ini ya Allah jadikan semuanya orang-orang yang bahagia dunia bahagia akhirat Ya arhamar Rahimin, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni اللهم ارزقنا جميعا ارزاقا كثيرا طيبا مباركا فيه بدون تعب ولا مشقه ما لطف حافظ السلامه طالب الهدايه والرضا والعنايه في الدين والدنيا والاخره اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا ربي يا الله Ya Allah, tolong jadikan kami bersinar dengan pikir kepadamu ya Allah. Ketika kami dapat selalu berpikir kepadamu ya Allah. Tolong jadikan kami dapat selalu berpikir kepadamu ya Allah. Tolong jadikan kami dapat selalu berpikir kepadamu ya Allah. Tolong jadikan kami agar dapat selalu berpikir kepadamu ya Allah. Jadikan kami dapat mendekat dan dekat denganmu ya Allah. Jadikan semua orang-orang soleh mendekati kami ya Allah. Jadikan kami ada dalam hati hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ya Rabbi. Hamba mohon di malam hari ini tolong ya Jadikan tahun baru ini ya Rabbi dia ini tahun baru yang menguntungkan muslimin muslimat ya Allah. Tolong angkat pala dari muslimin muslimat dari negeri-negeri yang berdoa Islam ya Rabbi. Jadikanlah umat Islam jaya di pun mereka berada Ya Rahman Rahimin Ya Qawiyu Ya Majid Jadikan semua orang yang berkeinginan buruk kepada saudara-saudara kami muslimin dan muslimat pun berada Ya Allah Keburukan itu kembali kepada diri mereka sendiri Ya Rahman Rahimin Ya Allah Teruntuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Ya Allah Berikan hidayah kepada mereka yang belum mengenal La ilaha illallah Berikan hidayah kepada mereka yang belum mengenal ilaha illallah Ya Rabb sebagaimana al-awliya al-tis'ah Engkau jadikan mercusuar yang menyinari negeri ini sehingga berbondong-bondong umat masuk ke negeri ini. Negeri ini masuk ke dalam agamamu ya Allah. Maka jadikanlah kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, murid-murid kami. Jadikan kami semua lentera yang dapat menyinarkan cahaya la ilaha illallah. Sehingga berbondong-bondong saudara-saudara masuk ke dalam agamamu ya Allah. Rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ارزقنا والحاضرين والغائبين ووالدينا وازواجنا وذرياتنا واصحابنا ومن تعلق بنا ومن اوصانا بالدعاء ومن احسن الينا اللهم ارزقنا واياهم جميعا حسن الخاتمه عند الموت بعد عمر طويل في مع لطف العافية والصحة والسلام الطابق الولاية والرضا العناية في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه الفاتحة Thank you. al Padre, a solo che puede consola que pure concede, permettete, igual a que come la cosa de ha al Padre.